mohon dijelaskan makna daripada ayat innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa wa la tusmi'us summa duaa idza walla mudbirin Ayat ini jelas dari huruf secara hurufi artinya hey Muhammad sebenarnya urusan hidayat dan petunjuk itu adalah daripada kami sepenuhnya kamu cuma harus menyampaikan menawarkan Soal orang beli tidak beli barangmu itu itu soal kami. Kami yang menggerakkan hatinya orang untuk beli atau kami yang menutup hatinya orang untuk tidak beli. Jadi urusan itu urusan kami. Kamu hei Muhammad tidak bisa. Innaka la tusmi'ul mauta. Orang-orang yang mati kamu tidak bisa perdengarkan dia. Dan artinya mati di sini bukan mati dalam kubur. Kalau mati dalam kubur itu dengar. Siapa yang bilang itu orang mati dalam kubur dengar? Nabi Muhammad saw. Waktu Badr itu Abu Jahal apa dimasukkan dalam sumur, sumur yang kosong. Tidak ada airnya, dicemplung di situ ada orang-orang kafir, benggolan-benggolan kafir. Utbah, Syaibah. Lalu Rasulullah SAW berdiri di atas lingirnya itu sumur. Sambil berkata, Ya Aba Jahal ibn Hisham, Ya Walid, Ya fulan, ya fulan dipanggil namanya satu persatu. Lalu untuk menyampaikan apa? Untuk menanyakan demikian. Apakah kamu sudah tahu sekarang? Sudah merasakan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu? Aku sendiri sudah merasakan. Saya sudah merasakan benarnya janji Allah kepada diriku. Apakah kamu juga? Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagaimana biasanya ya dia kalau ada sesuatu yang tidak cocok ditegur Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana engkau orang mati kok kau tidak bicara? Dia bilang, hei Umar, mereka ini sekarang lebih dengar daripada kuping mereka itu lebih dengar daripada kamu. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Bukhari Muslim. Jadi orang mati dengar. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini indakalatus mauta yang mati hatinya. Nek hati mati sudah. Tidak bisa dengar itu. Atau sudah kupingnya tutup. Kalau didengarkan ayat, malah dia seperti orang di uh, suntik mati. Tidak mau dengar. Itu mati hatinya. Walatus tusmi'us summa Ini buktinya yang kedua. Orang yang tuli tidak bisa kau perdengarkan. Lah kalau sekarang kan bisa orang tuli kan pakai alat bisa dengar, ya. Jadi kalau ini ayat kan tidak cocok. Jadi yang maksud tuli hatinya. Mati dan tuli hati tidak bisa diotik-otik. Kalau tuli kuping masih bisa diubah. Kalau mati betul masih mendengar. Walaupun dia tidak bisa berbuat. Dia tidak bisa menjawab. Kalau kita ajak dialog, tidak bisa menjawab. Sayyidina Ali juga mengulangi cerita Rasulullah SAW mengajak Kumail ke satu kuburan. Kumail itu konconya dia, muridnya. Ayo, ayo pergi kuburan. Tamasyahnya itu pergi kuburan. Tak pergi kebun binatang, nuan sewu. Apa sebab? Sebab kuburan itu mengingat mati. Ayo, ayo, kontak anak kuburan. Tanya. Eh, orang kuburan. Kamu sekarang saya beritakan, beritamu. Duniamu sudah dibagi-bagi. Istri-istrimu sudah kawin lagi Rumah-rumahmu sudah ditempati orang lain. Lah apa beritamu sekarang? Pasti dia bilang Kumel, kok munggo bisa kita dengar suara mereka? Dia orang akan bilang, ojo lali takwa Allah. Itu pesanku kepadamu wahai yang hidup. Emang betul. Dia orang dengar. Dan dengar-dengar, ya dengar dengan makna. Bukan tidak kuping, kupingnya rusak, sudah tidak ada. Tapi rohnya yang dengar. Lah kalau di dunia, roh itu mendengar tapi hatinya mati. Jadi saluran pendengaran dari roh itu tidak ada. Ditutup. Ya seperti dikunci gitu. Ya. Uh, mohon diterangkan.